di bersama dengan jawaban-jawabannya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kita sampai kepada pembahasan at-takaful al-ijtima'i yaqdi 'ala al-madhahibil haddamah bahwa kehidupan sosial masyarakat kaum muslimin ini akan memutuskan al-madhahib al-haddamah yakni madhab-madhab yang merusak yang membinasakan Naam Barakallahu fikum. Berkata penanya, "Ma hiya al-wasail allati ata al-islamu litakaful al-ijtima'i?" Wasilah-wasilah apakah yang bisa mewujudkan kehidupan sosial masyarakat Islam kaum muslimin yang diterangkan oleh syariatul Islam maka jawabannya kata beliau rahimahullah al-wasail kathiratun minha tentu wasilah-wasilah di dalam mewujudkan at-takaful al-ijtimai tersebut itu sangatlah banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah islahu ahwalil muslimin ka'ita'iz zakati lil fuqara. yaitu mengislahkan keadaan kaum muslimin yakni memperbaiki keadaan kaum muslimin mewujudkan kemaslahatan kepada mereka seperti dalam bentuk i'ta'iz zakat lil fuqara yaitu memberikan zakat kepada orang-orang fakir nah maka menunaikan zakat, mengeluarkan zakat ini salah satu bentuk wasilah yang dapat mewujudkan kehidupan sosial masyarakat Islam yang baik. Nah, yaitu disyariatkannya ada uzzakah, menunaikan zakat orang-orang yang kaya untuk orang-orang yang miskin sebagaimana dari perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman pada waktu itu. Naam, untuk menyampaikan yang pertama adalah tauhid bagaimana kaum kafirin Yahudi dan Nasara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jika mereka mengikutinya, maka perintahkan mereka menunaikan sholat. Ya, jika mereka mengikutinya maka perintahkan mereka untuk menunaikan zakat yang tu'khadhu min aghna'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim yang diambil dari orang-orang kayanya mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskinnya. Maka barakallahu fikum syariah az-zakah ini adalah merupakan wasilah dari wasilah-wasilah di dalam tahqiq at-takaful al-ijtima'i dalam mewujudkan masyarakat sosial Islam yang baik barakallahu fikum yang makmur bahagia demikian pula yang aman Naam kemudian yang kedua barakallahu fikum taqaddum hayatihim al-ijtimaiyah kataqdimi sadaqat wal hibat lil mustahiqin Naam yaitu memperhatikan kehidupan masyarakat, yakni kehidupan ya sosial masyarakat, ke, kemaslahatan umum didahulukan untuk diperhatikan seperti membagikan sodakoh yakni sodakoh sunnah ya kalau yang pertama tadi adalah zakat yang wajib enam zakat yang wajib dari zakatul al-amwal juga zakat al-fitr dan yang lainnya dari jenis-jenis zakat zakawat Kalau yang kedua ini adalah yaitu membagi-bagikan sedekah, yakni sedekah infak yang sunnah. Nah, untuk diperhatikan kaum muslimin ya yang berhak yang membutuhkannya dari orang-orang fukara dan yang semisalnya ya dari Ibnu Sabil demikian pula naam dari al-mu'allafa qulubuhum sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan masarifuz zakah yaitu tempat-tempat disalurkannya zakat di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-60. <clears throat> Naam innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa ibnis sabil dan seterusnya al-ayah dari delapan tempat penyaluran az-zakawat. Naam secara khusus adalah zakat harta yang wajib ya ataupun pembagian infak, zakat-zakat yang bersifat sunnah. Maka semua ini adalah sebab-sebab yang bisa mewujudkan kemaslahatan, kebahagiaan bagi masyarakat kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah tadamuduhum fima bainahum, yaitu adanya saling tadamun, saling menjamin ya satu di antara yang lainnya sesama mereka yakni orang-orang yang memiliki kelebihan kekayaan ya untuk menjamin orang yang miskin misalnya atau seorang kaum muslimin yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu syar'i dibiayai dijamin ya mu'nah kebutuhan dalam tuntutannya terhadap ilmu syar'i ya atau dalam jihad fisabilillah jadi jamin kendaraannya kebutuhannya kebutuhan keluarganya dan seterusnya barakallahu fikum dari bentuk-bentuk tadamun fima bainahum Naam, bentuk-bentuk uh, jaminan ya terhadap kaum muslimin yang membutuhkannya barakallahu fikum dan ini tentunya ya uh, memberi kemaslahatan yang besar dan memiliki pahala yang besar barakallahu fikum ya ketika seorang muslim yang memiliki kemampuan ya menjamin saudaranya muslim yang lain dalam kebutuhan yang syar'i ya dalam kebutuhan yang memberikan maslahat yang besar seperti menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ya enam dan pahala yang seperti ini pahalanya Fa'ala jariyah barakallahu fikum. Nah, bukan saja dia mendapatkan di masa hidupnya, tapi sampai dia meninggal dunia di alam kuburnya, dia mendapatkan pahala tersebut. <clears throat> Maka ya menjamin seorang muslim ke dalam kebutuhannya dalam biaya perjalanannya untuk menuntut ilmu itu perbuatan yang sangat agung barakallahu fikum dalam Islam dan memiliki pahala yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu dalam syariatul Islam hendaklah kita semua memperhatikan sesuatu yang aham fal aham. Ya, yang kita lakukan itu yang paling penting dulu. Ya, yang paling berbobot, kemudian yang penting berikutnya dan seterusnya. Ya, maka sering saya menyampaikan dan mengulangi ya penyampaian dan nasihat ini bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia menginfakkan kekayaannya itu pada tempat yang paling berbobot ya sebagian kaum muslimun yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala menyalurkan hartanya kurang tepat ya atau tidak pada hal-hal yang berbobot pahalanya nah dan mereka meninggalkan kepada tempat-tempat yang lebih bermanfaat. Seperti apa yang saya sebutkan tadi. Ya, menjamin kaum muslimin ya, dua orang, satu orang, dua orang atau tiga orang untuk menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang benar di sisi para ulama sunnah. Ya, bukan di sisi ulama su, ulama yang jelek yang mengajarkan bid'ah dan khurafat ya la tetapi di sisi para ulama sunnah yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah bifahmi salafi hadil ummah itu yang sangat berbobot barakallahu fikum dan pemiliknya akan mendapatkan pahala jariah sampai di alam kuburnya dan ila yaumil qiyamah Naam. Ya. <clears throat> Naam, sebagian mereka menginfakkan seperti misalnya ya salah satu contoh saja afwan bukan saya mencela atau menyalahkan mengatakan itu dosa tidak ya tetapi jika di sana ada yang lebih berbobot lebih bermanfaat maka hendaklah kita perhatikan hal ini seperti ya membuat makanan di hari Jumat untuk dibagi-bagikan dan ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin saya lihat di zaman sekarang ya yang kemudian uh, sekedar dibagikan banyak yang memakannya adalah orang-orang yang tidak sholat dan tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka. 6. Fala ba'as barakallahu bukan keburukan itu kebaikan 6 akan tetapi jika di sana ada kebaikan yang lebih besar, lebih berbobot, ya maka hendaklah kita perhatikan hal ini. Nah, untuk kemudian tersalurkan harta kita lebih tepat ya pada tempatnya barakallahu fikum. <clears throat> Naam. Keutamaan-keutamaan amalan di yaumul Jum'ah itu dijelaskan para ulama. Naam. Keutamaan-keutamaan dari fadilah yaumul Jum'ah. Ya, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah yaitu di antara al-imam naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya sampai selesainya sholat Jumat. Itu waktu yang sangat mustajabah. Ya, yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di waktu ba'da eh, kubail al-maghrib. Ya, sebelum terbenamnya matahari di waktu maghrib seperti tadi. Ya, sore tadi sebelum maghrib itu waktu yang mustajabah datang hadis khusus yang sahih yang menjelaskannya barakallahu fikum. Naam. Walhasil <clears throat> di sana ada amalan-amalan yang utama ya di yaumul jum'ah. Naam. Di mana yaumul jum'ah adalah hari yang paling afdol bahkan lebih afdol kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hari Idul Fitr, Idul Adha, ya, hari Jumat lebih afdol dari semua itu. Naam. di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Adam alaihissalam memasukkannya ke surga dan mengeluarkannya enam ya di yaumul Jumaah <clears throat> di yaumul Jumaah Allah Subhanahu wa taala Naam. Barakallahu fikum. Uh, <clears throat> orang yang meninggal di dalamnya dihitung sebagai syuhada. Orang yang meninggal di umul jum'ah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Ya, seperti orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, walhasil ya keutamaan di hari Jumat itu banyak dan tidak khusus pada memberi makan. Ya. Barakallahu fikum apalagi ya mengkhususkannya karena sebab ya keyakinan tertentu ya yang tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ya maka ini perlu ditinjau kembali. Nah, karena sebagian mereka memiliki keyakinan khusus dalam memberi makanan mengkhususkan di umul jum'ah. Barakallahu fikum. Ya, maka ini perlu ditinjau kembali. <clears throat> nah, kemudian kata beliau rahimahullah di antara wasilah-wasilah yang dijelaskan di dalam syariatul Islam yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang baik yaitu talaqi qulubihim ala asas matin minal iman wat ta'awun wat tanasu wal mahabbah. Naam, yaitu hendaklah ya kaum muslimun membangun masyarakat tersebut di atas asas al-matin yaitu asas yang kokoh dalam mewujudkan iman tolong menolong saling menasehati dan saling mencintai nah yakni wajibnya ada saling ya tanah sudakwah ya bukan sekedar berkumpul saja ya kemudian tidak ada nasihat tidak ada iman ta'awun dan juga al-mahabbah syariah yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ya mewujudkan iman, ta'awun, tanasu, al-mahabbah semua itu adalah merupakan ya uh, nasa, nasihah atau nasaih bainahum. Naam, adanya saling menasehati di di tengah-tengah mereka. Bukan sekedar ya berkumpul saja bersatu tetapi tidak ada nasihat tidak ada ingkar mungkar lah. ya uh, at-takaful ijtimai yang dituntunkan yang dicintai oleh syariatul Islam adalah perkumpulan yang dibangun di atas iman yang benar di atas al-mahabbah saling mencintai di atas ta'awun tolong menolong dalam kebaikan ya alal birri wa taqwa wala ta'awun alal ithim wal udwan bukan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Enam. Wasail yang banyak barakallahu fikum. Dari wasilah-wasilah yang dijelaskan di dalam syariatul Islam di dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Islam yang baik, yang bahagia. Naam, dan semua asasnya adalah takwa Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya uh, walau amanu walau aman ahlal qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard ya kalau seandainya penduduk sebuah negeri sebuah masyarakat mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar maka kami bukakan kepada mereka pintu barokah dari langit dan dari bumi ya jadi Terwujudnya masyarakat yang baik itu adalah karena dibangun di atas iman dan takwa Allah. Ya, di atas iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pada mereka pintu berkah dari langit dan dari bumi. 6. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya ma hadafu minat takaful ijtima'i fil Islam? Apa tujuan ya bermasyarakat di dalam Islam? Apa tujuan untuk membentuk atau mewujudkan masyarakat sosial di dalam Islam? Maka jawabannya kata beliau hadafuhu takwinu takwinu mujtama'in salihin qabilin lirruk lirruq lirruqi wan numu wal Islam awwalu syari'atin haqqaqat ad al-ijtima'i liman huwa fi hajatin ilaih wa ihtamma al-islam wal muslimun al-amiluna bit takaful al-ijtima'i ala mukhtalaf ala mukhtalaf mukhtalafin suwarihi Naam tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang saleh masyarakat yang baik ya yang menghasilkan perkembangan ya ar-ruq ar-ruqyu wan numu ya pertumbuhan dan perkembangan maksudnya pertumbuhan perkembangan dalam iman dalam takwa ya sehingga membentuk masyarakat yang membangun perkumpulannya tersebut di atas iman dan takwa dan Islam adalah awal syariat yang mewujudkan ad al-ijtimai. Ya, Islam adalah syariat yang mewujudkan jaminan sosial. Ya, yakni mendahulukan kebutuhan ammah daripada maslahat al-fard. Islam selalu lebih mendahulukan kebutuhan masyarakat jamaah daripada kebutuhan individu. Ya, itu Islam barakallahu fikum. <clears throat> oleh karena itu, ya diletakkan oleh para ulama kaidah dari kaidah-kaidah usul atau fiqhiyah bahwa maslahatul ammah muqaddam ala maslahatil fard. Bahwa kemaslahatan umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu. Maka Islam adalah syariat yang mewujudkan dan memperhatikan hal ini. Ya, khususnya liman huwa fi hajatin ilaih kepada orang-orang yang memang membutuhkan jaminan bantuan. Maka Islam memiliki ihtimam perhatian dan juga kaum muslimun ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang salehun, muslihun mereka ini perhatian terhadap ya kehidupan masyarakat sosial, kehidupan al-ammah, ke kemaslahatan umum. Barakallahu fikum ala mukhtalifi suwarihi. Ya, dengan di atas perbedaan bentuk-bentuknya. Naam. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah. Kata beliau, wajihun nasa wa nasahuhum. Maka arahkanlah manusia, berilah bimbingan kepada mereka, nasihatilah mereka. Farridu al-mal likulli ajizin wa muhtaj. Bagikanlah harta ya dengan adil kepada setiap orang yang lemah dan yang membutuhkannya. Kemudian Islam atahul amala likulli qadirin alaihi. Naam. Islam mewujudkan amalan ya bagi orang yang mampu barakallahu fikum Islam menganjurkan ya untuk mereka beramal di atas ya amalan yang maslahah bagi yang mampu untuk melakukannya mewujudkannya kemudian jahizu al-buyut lil mardha wal ajazah wal musafirin. Ya, sebaiknya pula kaum muslimun atau pemerintah ya masyarakat kaum muslimun untuk memperhatikan rumah-rumah ya untuk orang yang sakit, untuk orang yang lemah, untuk musafirin. Nah, ini tentunya khususnya kepada penguasa. Ya, agar mereka memperhatikan untuk membuat fasilitas-fasilitas kebutuhan umum yang dibutuhkan oleh Islam dan kaum muslimin. Ya, dari orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, para musafirin. Naam, ini adalah salah satu bentuk perwujudan takaful al-ijtima'. Qamu bi kafalatil yatama wal masakin. Ya, juga hendaklah sebagian mereka tegak ya melakukan kafalah jaminan terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin. Demikian pula akhadhu zakata was sadaqat wa wazza'uha 'alal mustahiqin. Hendaklah di antara mereka ada orang-orang yang mengumpulkan zakat dan sedekah kaum muslimin untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Ini juga adalah tugas dari pemerintah atau penguasa. Ya, yang semua itu dilakukan untuk mewujudkan takaful ijtimai yang baik barakallahu fikum yang dibangun di atas al-iman wat taqwa. Naam. Demikian soal yang terkait dengan at-takaful istimai ini. Selanjutnya beliau rahimahullah taala atau pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan asyirkul asgar wa anwa'uhu yaitu syirik kecil dan jenis-jenisnya. Pada pertemuan yang telah berlalu banyak kita menjelaskan ya terkait dengan syirkun akbar wa anwa'uhu. Syirik kecil, apa syirik besar dan jenis-jenisnya. Maka pada pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik kecil dan jenis-jenisnya. Nah, maka bertanya, bertanya penanya berkata, "Ma huwa syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Maka jawabannya kata beliau, hendaklah kita perhatikan para kalafikum, ya sehingga kita bisa membedakan apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Nah, Maka syirik al-asghar kata beliau huwa riya. Adalah riya. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum masyirkul asghar wa huwa riya." Syirik kecil adalah riya kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia memperserikatkan Allah taala ya kepada siapapun. Naam. Maka di dalam ayat ini yang mulia ini dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mengharapkan liqa'a rabbih perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni yang ikhlas ya yang ikhlas semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia memperserikatkan Allah sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Naam. Ya, ini terkait dengan apa? An-niyah. Ya, terkait dengan niat seseorang. Hendaklah niatnya semata-mata hanya berharap pahala dari Allah taala, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah. Ya, bukan yang lainnya. Ya, dari riya yaitu berniat dengan mengharapkan pujian ya dari orang lain, dari makhluk, mengharapkan untuk diperhatikan oleh makhluk, ya mengharapkan pujian, sanjungan. Maka ini namanya ria. Ya, tetapi Allah taala memerintahkan kita untuk semata-mata mengharapkan liqa'a rabbih. Yani ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mengandung kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika Rasulullah ditanya, "Apa itu syirik kecil?" maka Rasulullah sallallahu menjawab ar-riya, yaitu riya. Ya, jadi riya asalnya adalah syirik kecil. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yaitu orang yang salat lalu dia yuzayyinu salatahu, memperindah salatnya babi ya dengan sebab adanya annas yarauhu min waraihi manusia yang melihat dia dari belakangnya ya jadi ketika dia sedang sholat tiba-tiba dia menambah keindahan sholatnya karena ada orang-orang yang mau lihat dia ini contoh dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bentuk riya. Ya. Oleh karena itu riya ini syirkun asghar pada asalnya namun bisa mengantarkan pada syirik besar. Ya. Dan ini barakallahu fikum yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pula sebagai asyirkul khafi yaitu syirik yang samar. Syirik yang samar yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dia adalah syirik yang merupakan akhfa min bin namal ala sakhratin sauda fi dhulumatil lail ya adalah uh, ria ini lebih samar daripada langkah semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam Nah, lebih samar daripada langkahnya semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya. Saking samarnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar yakni ar-riya adalah sesungguhnya yang paling aku takutkan dan khawatirkan atas kalian adalah kesyirikan kecil yaitu ria. Nah, jadi asalnya syirik kecil. Akan tetapi sekali lagi ketika seseorang tidak menepisnya, tidak melawannya, ya, maka dia bisa mengantarkan pada syirkun akbar billah. Yaitu kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, namun kata para ulama, dia adalah akbar wa asyaddu minal kabair ad-dunub. Dia lebih dahsyat dan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Lebih berat dan lebih dahsyat dari dosa-dosa besar. Ya, daripada zina, ya, merampok, mencuri, ya, riba dan seterusnya dari dosa-dosa besar maka syirik asghar ini lebih dahsyat dan lebih besar. Ya. Sampai-sampai para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam menjelaskan firman Allah taala di dalam Al-Qur'an Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ya, kata Syekhul Islam rahimahullah, dalam ayat ini Allah sebutkan an yusroka dalam bentuk an masdariyah ya masdar ta'wil yaitu an dan fi'il mudhari'nya huruf an dan fi'il mudhari' an yusroka ya dalam ilmu nahwu kaidah nahwu an dan fiil mudhari' yang seperti ini menunjukkan lil umum ya menunjukkan pada keumuman berarti ketika dia umum maka syiriknya umum mencakup semua jenis kesyirikan Allah tidak mengampuninya ya Allah tidak mengampuni dan mengampuni dosa selainnya selain syirik barakallahu fikum sehingga ini menunjukkan dahsyatnya ya walaupun syirik kecil. Akan tetapi para ulama membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, tapi mengapa dia tidak diampuni? Perhatikan dengan baik. Perbedaannya dengan dosa-dosa besar selain daripada syirik di mana dosa-dosa besar itu mendapatkan pengampunan. <clears throat> ya. Maksudnya kalau seseorang meninggal dunia belum sempat bertobat, kalau dosanya dosa besar itu mungkin sangat mungkin Allah taala mengampuninya. Tapi kalau syirik seseorang meninggal dan belum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah taala. Tidak akan diampuni oleh Allah taala. Berbeda dengan apa? Kabair adz-dzunub dosa-dosa besar. Ya, maksiat. <clears throat> Terus apa perbedaannya antara syirik besar dan syirik kecil yang keduanya tidak mendapatkan pengampunan? Ya. Perbedaannya yang pertama saya telah sebutkan tadi. Kalau dosa besar kekal dalam api neraka. Ya, mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik kecil, kalau syirik besar kekal dalam api neraka, tidak mendapatkan apa? Pengampunan. Ya, karena pelakunya kafir. Kalau syirik kecil ya, pelakunya tidak kafir namun dia tidak mendapatkan pengampunan dalam hal peletakan dosa tersebut, syirik tersebut di atas mizan. Ya. Di atas apa? Mizan. Di hari kiamat ada mizan tempat untuk diletakkan apa? Timbangan kebaikan dan keburukan yang memiliki dua anak timbangan. Salah satunya diletakkan amalan kebaikan di daun timbangan yang lainnya diletakkan amalan kejelekan. Ya. Kalau dosa-dosa besar itu sangat mungkin Allah hapus dan tidak diletakkan di atas mizan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tapi kalau syirik kecil ya tidak akan mungkin dihapus oleh Allah Ta'ala tetapi dia mesti diletakkan di atas timbangan kejelekannya ya itu maknanya bahwasanya syirik kecil ini juga tidak mendapatkan pengampunan hal ini diterangkan oleh Asyir ya Saleh Al-Syekh hafizahullah taala di dalam kitabnya Mukhtasar Syarah Kitab Tauhid ya dalam ringkasan menjelaskan secara singkat dari Kitab Tauhid milik Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah An-Najdi. Naam. Maka di sini dalil bahwa syirik kecil ini bukan perkara yang remeh. Ya. Kita bayangkan kalau dia diletakkan di atas timbangan kejelekan, syirik kecil ini itu sangat berpeluang untuk mengalahkan beratnya timbangan amalan kebaikan kita. Sehingga kalau amalan kejelekan kita lebih berat, berarti dia mesti masuk neraka. Ya. Mesti pelakunya apa? Melalui proses neraka. Barakallahu fikum. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, maka demikian Ikhwani din ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hal yang paling ditakutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas kita semua, atas umatnya adalah asyirkul asghar. Syirik kecil yaitu riya. Karena begitu samarnya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan riya itu antamal amalan liyarakan nas. Engkau beramal suatu amalan agar manusia melihatmu. Ya. Dan ini sangat rentang sekali untuk kita semua terjatuh di dalamnya. Ya, ilah man rahimah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya dengan ilmu yang bermanfaat yang dia ketahui lalu dia mengamalkannya dengan amalan yang benar, amalan yang saleh. Kemudian wa minasyirkil asghar qaulur rajul. Di antara bentuk syirik kecil adalah ucapan seseorang laulallah wa, wa, wa fulan. Masya Allah wa syi'ta walaulal kalb la atana lis. Nah, di antara merupakan syirik kecil adalah ucapan seseorang yang mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan karena fulan. Ya atau masya Allah wasyikta apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Kalaulah bukan karena anjing itu, maka pencuri akan memasuki kita, rumah kita. Ya. Semua ini termasuk ucapan yang mengandung syirik aswar Mana dalilnya barakallahu fikum? Dalilnya kata beliau Hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama al-muhaddithun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan." Naam. Kata Nabi, jangan engkau ucap jangan kalian mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh fulan. Tetapi ucapkanlah apa yang Allah kehendaki, thumma, kemudian apa yang dikehendaki oleh bulan. Jadi perbedaannya berarti dan dengan summa, wa dan summa. Wa dalam bahasa Arab artinya dan, sama-sama huruf atof, ya. Tetapi wau adalah dan, summa adalah kemudian. Kalau kita mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki berarti ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ya, tapi kalau kita mengatakan apa yang Allah kehendaki, kemudian kata kemudian menunjukkan apa? Kehendak manusia itu di bawahnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum sababul wurudnya sabda Nabi saw mengucapkan ini adalah seorang sahabat yang mengatakan kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad saw Maka Rasulullah marah. Ya, dan mengatakan kepada sahabat tersebut yakni yang baru masuk Islam yang belum paham benar tentang tauhid, tentang Islam dan tauhid sehingga dia mengucapkan hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan memberi bimbingan padanya. Kemudian beliau mengatakan, "Aja'al tadi lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ya. Ini ucapan seseorang yang mengatakan Masya Allah thumma apa wasitah. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau Rasulullah kehendaki. Maka Rasulullah marah dan memfonis ucapan itu adalah perbuatan syirik, yaitu membuat tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah syirik kecil barakallahu fikum. Berdasarkan uh, nas-nas uh, ya yang kemudian diletakkan darinya kawaid, kaidah-kaidah oleh para ulama kita terkait dengan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Ya, maka ucapan seperti ini termasuk syirik asgar. Barakallahu fikum, tetapi sekali lagi ini bukan hal yang remeh, ya. Juga ucapan kalau bukan ah, kalau bukan anjing maka niscaya pencuri telah masuk kepada kita. Ya, kalau bukan dokter niscaya saya tidak saya sudah meninggal. Semua ini ucapan yang mengandung kesyirikan kecil. Ya, maka tidak boleh barakallahu fikum. Nah, ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang mengandung syirkun asghar seperti ya meletakkan sesuatu sebab-sebab yang itu tidak dijadikan oleh syariat Islam sebagai sebab. Apa contohnya? Misalnya yang menyebar di tengah-tengah kita ya cecak kalau dia bunyi kita kadang-kadang ah, itu mengetuknya ya tandanya apa mereka jadikan itu sebagai sebab bahwa itu pertanda akan datang tamu misalnya ini siri kecil barakallahu fikum mengapa salah satu kaidah yang dijelaskan para ulama adalah menetapkan sebuah sebab ya yang tidak dijadikan oleh Allah taala itu sebagai sebab pada perkara tersebut. Maka meyakininya itu sebagai sebab ini mengandung kesyirikan kecil. Ya. Dan kiaslah pada contoh-contoh yang lain. Banyak, ya. Contoh-contohnya barakallahu fikum. <clears throat> nah. Ya, menggantung senjata misalnya di pohon. Ya, yang dalam hadis ya uh, apa pohon apa namanya Zatu Anwar ya karena yakni sahabat yang baru masuk Islam ya karena mereka melihat orang-orang musyrikin ya mereka menggantungkan senjatanya di pohon dengan keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan karomah, bisa mendatangkan pertolongan Allah. Allah tidak menjadikan itu sebab pertolongan Allah. Sebab-sebab pertolongan Allah banyak dalam Al-Quran dan hadis, bukan itu. Ya, maka diyakini bahwa itu bisa mendatangkan pertolongan Allah dengan menggantungkan senjata pada pohon tersebut. Maka ini syirik, ya, dan merupakan syirkun asgar barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW ya marah dan menasehati para sahabat tersebut yang baru masuk Islam bahwa itu perbuatan syirik. Dan itu dilakukan kaumnya Nabi Musa ya yang meminta kepada Musa alaihissalam ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Walhasil ini sangat penting sekali dan banyak contoh-contoh yang di mana kaum muslimun mereka terjatuh ke dalam syirkun asghar tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, tidak menyadarinya. Ya, maka ini kewajiban kita semua untuk berdakwah di jalan Allah taala menjelaskan dan mengingatkan pada ya kaum muslimun pada mereka seluruhnya. Nah, waktu salatul isya ada sudah lewat. Nah, ada hal yang perlu saya tambih ya. Dan ini sebagai nasihat li walil muslimin jami'ah. Nah, sebelum saya menutup, terkait dengan perkara niat. Salah satu niat yang berbahaya adalah yang mengancam para dai-dai yang apa? khutabul Jum'ah. Ya, yang berkhutbah di hari Jumat, yang keliling masjid. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu sekarang para pengurus khutbah Jumat 500 ribu. Ya, ini afwan, ya 500 ribu. Di masjid yang lain yang yang biasa saja mungkin 100 ribu atau gratis. Maka kadang-kadang seorang dai masjid yang tidak ada bayarannya ini lebih butuh ya daripada yang ada bayarannya. Maka dia memilih yang ada bayarannya. Ya. Di sini sangat samar barakallahu fikum. Dan ini sangat penting terkait dengan niat. Yang sangat berbahaya menjatuhkan seseorang niatnya dalam berkhutbah, berdakwah ilallah adalah untuk mendapatkan harta. Ya. Fana sallallahu Alaihi Wasallam, maka kadang-kadang ini kita lawan ya untuk menguji ya dan melawan syahwat dan hawa nafsu kita tegakkan dakwah antum di yang gratis jangan yang ada uangnya bisa ndak antum ya ini menguji diri sendiri ya agar kita selamat dari niat-niat yang jelek, niat yang buruk yang bahkan menjatuhkan kepada naudzubillah syirkun asghar. Karena sallallahu alaihi wasallam atau yaitu orang yang niatnya bukan karena Allah. Nah, karena dunia. Ya, tapi ini bukan apa namanya? Saya fonis ya. Tidak. Saya hanya memberikan kaidah kemudian bersama dengan contohnya dan contoh seperti ini ini berbahaya ya bukan saya ponis semua khotib yang melakukan hal itu saya klaim bahwa dia jatuh dalam syirik kecil lah ya ini sebagai kaidah dan untuk memperjelas kaidah ini tadi kita contohkan kita berikan contoh siapa saja yang terjatuh dalam menyelisih kaidah ini dan contoh ini maka itu sangat berbahaya ya dan contoh-contoh yang lain wallahu taala a'lamu bisawab. Naam, wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan farah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.